sendekala. Ternyata bukan hanya sekedar omongane para sesepuh, ngendikane para kiai, tapi ternyata niku bahkan ngendikane Kanjeng Nabi wayah maghrib niku perpindahan waktu setan, jin, iblis lagi pada metu sabak. Seneng nganggoni sing daerah kosong, daerah gelap lan kotor. Mulane kenang apa arane bayi mboten parang dibetot jaba wayah sendekala karena memang setan jin iblis lagi pada metu kita omai kon pada jendela lawang ditutupi wayah maghrib karena ternyata setan iblis seneng manggon teng daerah sing kosong panganan daharan mangkok utawi tanggene baskom isi daharan niku wayah maghrib kan ditutupi soalnya mbok nganti kepanggonan setan maka setan bisa nempel tanggene wong sing pikirane kosong gampang ketempelan setan. Wayah maghrib pamali sampai kok tindakan. Matos tenggine masjid rest area maka arane mertamu ne ngilmune, ono adabe. Yang kedua, mertamu tenggene dalam yang sanes wajib uluk salam sing banter. Assalamualaikum. manti bolak-balik langkah sing jawab Assalamualaikum. Ku tetep sing ditamoni buatan jawab maka kita yang memberi salam kan memang hukumnya sunnah betul jawab hukum wa wajib tapi jenengan mertamu kok ternyata sing ditamoni langka sing jawab maka goni memberi uluk salam pahala ganjarane gedene kaya sing jawab maka baik maring umay dewek ataupun umay tiang sanes wajib kertama tuki jur uluk salam nikilah doane Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kagungan dalam nggone akan diindah Rabbih firli wali walidayya waliman dakhala baiti mukminan wal mukminina wal mukminati wala tazidid zalimin illa tabarro Ya Allah ampunilah dosa bapak mamane kula ampuni dosane tamu-tamu sing manjing ngaring omahku ya gue wong sing iman lanang iman wadon lan ternyata wala tazidid zalimin illa tabaro aja ditambah kanggo wong-wong sing zalim kecuali kehancuran atau kebinasaan niku ndonga kanggo tamu sing padha dugi tenggene jenengan lan niku doa nggih tolak balak mok anak tamu dugi tenggene dalam jenengan niatan ora apik dadi wis nak ora tambah berkah apapun malah isine kehancuran naudzubillahi min maka jangan sampai tiang mertamu dumelawange sing kita moni roto buka, jenengan terus ngintip-ngintip walaupun tangga perek uh sartina lemari ini anyar lemari ini ya blisturan nganti meriksani weruh niku wis dihukumi alias nyolong bin mencuri. Dados mboten pareng longok-longok walaupun tangga perek ya Allah. Nikilah Islam, bangga kita dadi wong Islam, mertamu anang ilmune, sampai nerima tamu anang ilmune. Tanggene agama lain tidak diatur seperti itu, maka monggo ngajine rutinan, ngajine muslimatan fatayatan dipun paringi semangat, moga-moga diparingi istiqomah goreng ibadah. Amin Allahumma. Campak. Sapa piyayine ora pernah duwe salah, sapa menungsane ora duwe dosa. Kabeh menungsa pernah gawe salah, ya pernah duwe dosa. Betul? Tapi wis dadi tabiat kebiasaane menungsa duwe salah tapi gengsi ngakoni salahe dhewek. Bukti nyata tangi turut cengele larasi salana bantale. Game mboten. Niku dari sekelumit salah yang ribuan kita lakukan dinten-dinten ternyata ora katon. Maka menungso sing titele maksum bersih dari dosa jelas manggon teng sorga kekasih Gusti Allah geniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon sampai bersumpah wallahi demi Allah aku Muhammad goneng lakoni taubat sedina sawengi ora kurang sekang pitung puluh niku Kanjeng Nabi maka menawi onten piyayi krayon damel salah nek ngaku keturunane Bani Adam maka gelem ngakoni salah eh, lan gelem ngakoni taubat Tapi anggerana menungsa kawe salah ora gelem ngakoni salah eh, ora gelem ngakoni taubat, berarti dudu keturunane Nabi Adam, tapi keturunane jenengan sing aku dewek-dewek lo ya. Kula mboten ngarani. Maka ana lewian dari bulan Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayabin Menawi tanggulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu, setannya dibel, setane dibel, dibelenggu ke di dibanda ke di dijiret ke diikat diikat ke ditaleni ditaleni ke diuger diuger ke didadung didadung ke di diberangus cara pasa pak babinsa di diborgol gue cara kene di apa ya apa can cancang Cancang apa cangcang? Oh cangcang. Cangcang eh, tanah apa cangcang panjang? Cang cangcang. Hmm. Jadi bahasane kreyone mandan campur Cina ya. Cangcang. Tak ulang, tak ulang. Kalau bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dicangcang. Mulane wingi pas bulan Ramadan kita puasakan rasane enteng. Betul? Salat nang bulan Ramadan ki rasane ayem, leres? Ngibadat nang bulan Ramadan rasa semangat karena memang tidak digoda setan sebab setane pada dicangcang. Tapi pertinyi ini pertinyi ini kena apa wingi pasulan bulan Ramadan masih sering kita jumpai ada bapak-bapak wong Islam tanpa uzur halangan apapun di siang hari ulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan udut nangis serwit gedang Lah gue gue sengaja ora gelem puasa nang wulan Ramadan, anu karena digoda setan apa karena ketularan setan? Dalam ketularan. Kan setannya pada dicangcang. Tak ulang, tak ulang, tak ulang. Nang wulan Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tang Ramadhan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Ning tetep akeh sengaja wong ora puasa. lalu kuwi nggone ora puasa, anu digoda setan, apa karena ketempelan setan? Dalam ketempelan. Kan setan ini pada dicangcang. Apa? Ucul. Oh. jadi ulang Ramadan nang setan ini pada ucul. Pantesan setannya lemu-lemu. <laughs> Niki ada cerita rada unik, Bu. Di zamannya Nabi Nuh Salam, anak setan kepingin tobat. Ya, setan mandan nyentrik tur nyeleneh. Nabi Nuh Salam niku yusane sangang atus seket tahun yang 900 tahun lamanya oleh Nabi Nuh dihabiskan untuk syiar Islam ngacak menung sokon iman dumateng Gusti Allah. Tapi selama 900 tahun ke dakwah Nabi Nuh mung entuk santri sangang puluh. Lah sangang atus tahun kok santri ini mung puluh? berarti kalau dihitung rata-rata setiap sepuluh tahun Nabi Nuh mung entuk santri siji. Langgar mumpuni gone ceramah sepuluh tahun santri ini mung uli siji. Alah, pensiun kasih gone dadi ustazah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam Masya Allah Sabarnya luar biasa Barang sangang atus tahun dakwah Santri mung sangang puluh Akhirnya Nabi Nuh pikantuk wahyu saking ngarsane Allah damel perahu karena akan datang banjir bandang besar. Perahu dados oleh Nabi Nuh 90 santrinya yaitu orang-orang yang beriman supaya munggah tenggene perahu. Bareng wis munggah kabeh di absen lengkap sangang puluh tapi dihitung bola bali sangang puluh mesti punjul siji. Itu maning punjul siji, itu maning punjul siji. Nabi Nuh penasaran, ditakonilah punjulan kui mau Nabi Nuh takon karo punjulan sapa kowe kula iya kula santrine sampean Nabi Nuh ora percaya aku ki 900 tahun saking pahami marang sangang 90 santriku tiap hari aku meniteni dan menengeri terhitung bola beli sangang puluh punjul siji lah punjulane sampean sampean sabar ngaku santri santrine sampean ora percaya ngaku apa ora ya wis ngaku nyong setan nyong nang mumpuni ngarang bae malah ngarani jere mumpuni setan <laughs> kula lagi praktek dialog antara setan karo Nabi Nuh mula mumpuni sing diarani setan Sembarangan banget wong kreyok. setan yang aku arani setan. Nabi nu balik tanya maning ya Allah, setan kok wani-wani nih munggah maring praune aku. Atas dasar apa kau percaya diri munggah maring prauku? Ya Allah Nabi nu aja latak latak kayak gue lah. Aku tadi nelangsa, aku kini hati api Munggaring praune sampai nyong kepingin taubat bareng aku macanang grup WhatsApp. Dari nenek moyang wis pada cerita jarene setan arep dadi penduduk neraka. Aku ora terima Nabi Nuh. Apa iya langkah setan sing mandan bener kayak gue? Karena setan setannya setan unik. Masa iya langkah setan mandan bener setitik lah kayak gue. Mulane kok umpamane langkah setan mandan bener, aku kepingin jadi setan sing solehah. Nabi Nuh yang mandan lucu kemekelen. hanya unik banget ya setan. Nabi Nuh bilang, "Ya Allah, Ke anugerah luar biasa. Ya weh setan, nek awakmu kepingin benar-benar taubat, tak rewangi. Tapi sak durunge awakmu taubat, mana? Ketemu karo Nabi Adam, sujudlah tunduk landisit karo Nabi Adam, nembe awakmu bisa ngelakoni taubat. Apa kata setan? Aku kon tunduk karo Nabi Adam ih najis tralala sorry Dori Strawberry ora level untuk kelas nyong waktu lagi uripe Nabi Adam nyong merupe rasane wegah kok malam bareng wis dadi batang nang alam kubur nyong kon tunduk ora kelas nyong aku tercipta saking geni Nabi Adam namu sekedar lemah lempung ora kelasnya aku daripada nyong taubat tapi kon ketunduk karo Nabi Adam, moh wegah aku. Mending ora taubat ketimbang aku tunduk marang Nabi Adam. Maka sampai kapanpun namanya setan tetap akan jadi penduduk neraka karena tidak mau mengakui salahnya. Maka saking cerita niki arane bulan Syawal kita halalun bihalalin adalah mau mengakui salah terlebih dahulu jur gelem lakoni taubat. Maka setelah dikodok sangat likur dina kare puasa, maka hari ini Syawal artinya peningkatan. Bulan Syawal niki kita halalun bihalalin, kita wis tercipta dan tercetak la'alakum tattaqun, wis dati wong takwa, maka berhak mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri niku artinya suci. Dados sing duwe Idul Fitri ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe Idul Fitri. Duwene mung alor, Idul, wetan. Mung sibuk bingung mangan rempeyek. Mulane Idul Fitri cara wong Indonesia diarani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe lebaran. Puasa ora umahe dicet. Lebaran caranggen kula Cilacap diarani badak. Pada baik kalau kene. Badak sami badak senenge madan-madani. Badak asal kata saking badak, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe badak. Puasa ora tuku klambi anyar. Maka level kita, pangkat kita, titel kita setelah puasa sangat likur dina kita niki balik malih minal aidin wal faizin maka arane halalun bihalalin teng kitab napa mon mboten nonton penjelasane dalil apapun mboten nonton sing jelasaken kangge halal bihalal tapi pun dados adat kita teng wulan Syawal pada saling mendoakan Takob balallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin niku donga muga-muga ngibadahi kula ngibadahi jenengan puasane kula puasane panjenengan ditampi oleh Gusti Allah minal aidin wal faizin kita tergolong kembali maring fitrah niku arti asline Lucu nih malah dijawab, ya sepada-pada. Orangnya aku jadi wong tua. Bukan lu putih karena yang jaluk ngapura ya no. Wong anggar wis kana rasane kaya kiye. Madeg sedela dengkule kenceng. Kempole rasane manteng. Baru ya syukur alhamdulillah. Ramadan kenyang bisa puasa pada karo anak putu mereka corona ini wis langka. Alhamdulillah anak kenyang rolas jadi wong kabe, Langka sing dadi Malah yang seneng nemen. kepada bisa ngaji maning karo mumpuni. Malah mangkat ngaji nganggo katok angel nemen tinggo. Jebule pisane nganggo kathok kang dinggo. Lha wong anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan kesrimpung serimpung bae. Jebule anu salah bolongan. Pantesan nganggo kathok malah kaya rok seban. <laughs> balangi apa? <laughs> Mbak Putri ora terima tertiruk tiruk kena. Wala aja sembarangan yang dibalangi kembang. Kerasa nih Mbak Putri. Ngapunten nggih Mbah. Lan aja padanya balik nang wong tua. Sing tua no pernah nom tapi kan sing nom durung pernah tua, betul? Moga-moga tiang sepuh kita diparingi sehat panjang umur. Mursi manfaat sing barokah. Wong tuane sing sampun mantuk dalam barsa diparingi padang jembar kubure dikampilaken hisabe dipanggenaken teng swargane Allah. Amin Allahumma